بسم الله الرحمن الرحيم وقال رضي الله عنه نرجو أن تكون هذه العلمة هنا شبكا يقتنس كل خير ومن قصر في المعاونة على هذه الدعوة يبتليه الله بموت الغربة وإن كان في سعة من الدنيا تضيق عليه بلاده بسبب تقصيره بنصر شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما ينبغي الإنسان أن يحسن ظنه في الله في أن يهدي خلقه وفي خلق الله أنهم يهتدون لأن الإنسان ما يقطع على أحد من خلق الله بالشقاوة حتى يتبين له أنه مات على حالة شتيمة أي سيئة Wa amma idza 'ad al-insan fil hayat tarjul khair lak wa lahu. Hmm. Aku berharap madrasah ini madrasahnya beliau di sini menjadi syabakan menjadi ibarat jaring yaktanis kulla yang bisa menjaring yang bisa uh, me menghasilkan segala kebaikan ibarat mau jaring burung begitu Hah? yang bisa mendapatkan banyak burung madrasah ini aku harapkan bisa mendatangkan mendapatkan banyaknya banyak kaum muslimin, anak-anak orang Islam yang ada di sini untuk kita didik. Wa man fil ma'awana ala hadhihi da'wa ghurbah. Siapa orang yang tidak membantu, sengaja tidak membantu atau kurang memperhatikan ceroboh dalam ini dakwah, dia akan mendapatkan balak musibah dari Allah mati dalam keadaan asing. Maksudnya nggak kereken dia. Matinya tidak diperdulikan sama orang. Wa in kana fi sa'atid dunya yadik alaihi Walaupun dia menjadi orang kaya tetapi di daerahnya sendiri dia akan merasa sempit. Dia merasa hidup sendiri ada di daerahnya. bisa Bisabab taksirihi fi nasri syariati Rasulullah SAW. Karena memang dia ceroboh, sembrono, tidak membantu untuk menegakkan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang itu kalau pingin dia tadi itu hidup dalam keadaan terhormat, hidup dalam dan mati dalam keadaan juga terhormat bersemangatlah untuk dakwah ilallah bersemangatlah untuk berdakwah ilal ilallah jangan sampai kamu tadi itu enteng kades gampang lah enteng-entengan lah dakwah saono-ono ewis kamu akan menjadi orang yang terkucil dan kecil walaupun di daerah kamu sendiri Mungkin di rumah tangga kamu sendiri. Tapi ketika kamu bersemangat dalam dakwah ilallah, semakin gede semangatnya kamu, maka kamu akan menjadi punya nilai besar ada di sisi Allah dan juga ada di daerahnya kamu sendiri. Lagi ngajar, lagi dakwah, serius ono, jangan nggak nggak serius. Kalau kamu nggak serius, nggak ada nilainya kamu. Diseriusi. Dan orang kalau sudah tidak peduli dengan syariat, bakal dia akan menjadi orang kecil walaupun dalam pandangan keluarganya sendiri. Gak kereken dia. Kalaupun mati, tidak ada yang kereken. Hmm? Wa innama bagil insan an yuhsina dhannahu fillah fi an yahdiya khalgah. Manusia itu harus husnudzon terhadap Allah. Bahwa Allah itu ma maha memberikan hidayat kepada makhluknya. Wa fil khalqi wa fi khalqillah annahum yahtadun. Dan juga dia harus husnudzan terhadap makhluk Allah. Mereka itu masih mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala walaupun banyak yang maksiat. Saya gelem kok insyaallah dicak salat, harus husnudzan Insya Allah saya yakin mereka akan mendapatkan hidayah Allah. Tinggal waktunya aja. Mungkin belum sering kita ngingetkan. Gitu seharusnya. Li'annal insan mayak to ala ahad min khalqillah bisyagawa hatta yatabayan lahu annahu mata ala halatin syatima. Karena manusia itu tidak boleh memutuskan manu, orang makhluk ini adalah celaka kecuali kalau sudah benar-benar nyata mati dalam keadaan sulh khotimah. Sebelum mati sulh khotimah berarti masih ada kesempatan. Mungkin akan mendapatkan hidayat Allah, mungkin dia sebentar lagi sah, sadar. Wa amma idza adal insan fil haya, kalau manusia itu masih hidup, tarjul khairlah walau berarti kamu masih bisa berharap kebaikan untuk dia dan untuk kamu. Kebaikan untuk kamu cepat tangani dia barangkali karena sebab kamu dia jadi hidayat. Kebaikan untuk dia mungkin dia sebentar lagi menjadi orang baik. Enggak boleh putus asa. Semenjak masih hidup, jangan terus untuk berbuat baik. Harus kita punya husnudzon demikian. Ya. Hmm, jadi luar biasa memang dakwah itu. Habib Ahmad bin Zain bin Semit. Ini sebelum Habib Ahmad bin Umar bin Semit ini ada Habib Ahmad bin Zain bin Semit. Diceritakan ada satu di Mekah sana itu seorang wali min auliaillah dia tadi itu eh, termasuk orang yang mendapatkan keistimewaan bisa bertemu dengan Nabi secara yagoto jadi pernah dia mendapatkan Nabi itu bersama para sahabatnya Nabi menyebutkan orang-orang soleh di zamannya di zaman itu disebutkan fulan, masya Allah baik, fulan baik, fulan baik. Tapi ketika Nabi menyebutkan Ahmad bin Zain bin Semit, Ahmad bin Zain bin Semit, masya Allah disebut luar biasa, panjang sekali. Nabi tidak ada henti-hentinya membanggakan ini Ahmad bin Zain bin Semit. Orang ini penasaran. Ahmad bin Zain bin Semit dari Hadramut dari Sibam. Akhirnya setiap ketemu orang dari Hadramut, ini dari mana? Dari Hadramut. Tahu negeri Sibam? Kota Sibam? Iya. Ada Ahmad bin Zain bin Smith di sana. Iya. Kok tahu ini? Iya. Anak kenal sama dia. Tapi belum ketemu sama orangnya tadi. Apa sih amalnya dia? Anak kepingin tahu dulu. Dari mana kamu tahu? kenal sama dia. Diceritakan. Anak Alhamdulillah sering bertemu Nabi Yagobo. Dan yang anak kagum sama Ahmad bin Zainal Smith, Nabi selalu memuji dia. Anak kepingin tahu apa sih amalnya dia itu. Kok Nabi selalu bangga sama dia. Senyum ini orang. pinta tahu amalnya ya. Seluruhnya dakwah ilallah. Seluruhnya dakwah ilallah. Omongannya dakwah, duduk dakwah, pikirannya dakwah, semuanya dakwah. Ilallah subhanahu wa ta'ala. Nabi membanggakan dia karena dia adalah da'i ilallah. bagaimana. Hah? Karena itu yang bisa membuat bahagia Rasulullah, bantu syariatnya Nabi ini. Eh, bantu syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayah, ke, ke, ke, ke, ke, ke, ke, ke, وقال رضي الله عنه أكثر ما يتون الناس سلب النعم بسبب التقصير على الشكر على نعمة الإسلام فاشكر الله على نعمة الإسلام كما قال العب كما قال الحبيب عبد الله الحداد نحمد الله على الخير الكثير إلى آخره وقد روي أن بعضهم قال في الموقف الحمد لله على الإسلام وكفى بها من نعمة ثم أراد في السنة الأخرى أن يقولها فقال له ملك الحسنات gift nahnu minal amil awal ilal an ma faragna min kitabati thawabil marratil ula au kama qal au ma hadha ma'na dikatakan paling banyaknya apa yang terjadi pada manusia dengan dicabutnya nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena sababut taksir ala syukur. Karena memang dia tidak mensyukuri nikmat, kurang mensyukuri nikmat. Dicabut. Khususnya ala nikmatil Islam atas nikmat is Islam. Masya Allah. Dia tadi itu lancar sebenarnya, urusannya lancar. Cuma nikmatul Islam gak disyukuri. Sholat ditinggalkan, Quran gak dibaca. Nikmatul Islam tidak disyukuri, maka dicabut oleh Allah nanti nikmat tadi itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebanyakan nikmat itu dicabut gara-gara kurang mensyukuri nikmat nikmat Islam. Cobalah imbangi dengan syukur terhadap nikmatul Islam tadi itu. Maka insya Allah nikmat yang lainnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikut buntut semuanya itu. Hmm? ala nikmatil Islam. Syukurlah kepada Allah atas nikmat yang paling agung itu nikmat Islam. Kata Abu Haddad, Nahmadullah alal khairil kathir, ni'mat tauhid wa dinil yasir. Kami bersyukur kepada Allah atas kebanyakan yang uh, uh, kebaikan yang sangat berlimpah yaitu nikmat menjadi orang yang mengesahkan Allah dan mempunyai agama yang sangat gampang ini yaitu agama Islam. Inti kalau punya dosa tobat sama Allah, diampuni oleh Allah. Nak pakai inti datang kepada ulama bayar nyogok. Coba kalau inti ke agama, agama Nasoro punya dosa, wah harus membeli surat penebusan dosa inti. Tergantung dosanya inti berapa itu. Semakin tinggi semakin mahal harganya. Eh, penebusan dosa ada, ada fulusnya. Ya, lihat Islam alat dinil yasir. Alhamdulillah. Diceritakan di sini sebagian orang di Maugif di Arafah waktu haji. Dia membaca ini, alhamdulillah ala ni'matil is Islam wa kafa biha wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah ala Islam wa kafa biha min ni'mah. Tahun yang berikutnya dia haji lagi ada di Arafah, dia membaca lagi alhamdulillah. Tegur malaikat, wis wis wis wis, diam. Kata malaikat. Diam diam diam. Tanya, "Kenapa?" Kenapa kata Dari tahun yang lalu sampai sekarang belum selesai saya nyatet pahalanya. Inti mau nambahi lagi gitu. nah, Ini ada gambaran bagaimana ya, orang yang membaca ini hitungannya adalah luar biasa. Syukur terhadap nikmat yang paling agung. Inti dapat isrin alaf. Alhamdulillah isrin alaf. Alhamdulillah luar biasa. Nikmat Islam yang akan dengan Islam ini inti akan mendapatkan surga. Kok tidak alhamdulillah belas. Gitu Hah? Dapat makanan yang zen. Alhamdulillah. Nikmatul Islam ini. Kok ada alhamdulillah sama sekali. Karena di setiap saatnya ucapkan syukur terhadap nikmatul is Islam. Wallahu a'lam.